Qala Hafizahullahu ta'ala wa jazahullahu khairan wa ra'ah. Wa di antara keistimewaan al-manhaj salafi adalah sabatu ahlihi. Bahwa orang-orangnya yang berada di atas manhaj salaf dalam keadaan sabat istiqamah. Tetap kokoh pendirian. yakni tidak banyak takallub, tidak banyak talawun. Tidak banyak berbolak-balik dan tidak goyah. Ini keistimewaan mereka yang berjalan di atas manhaj salaf. Sebagaimana sudah kita baca ucapan Hudzaifah Ya Abi Mas'ud, "Inna ad an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif wa iyyaka wa talawun fid-din." فإن دين الله واحد Sesungguhnya yang namanya kesesatan Engkau mengetahui Atau menganggap ma'ruf Apa yang tadinya kau anggap mungkar Dan engkau anggap munkar Apa yang tadinya ma'ruf Ini dalalah Haku dalalah Ini berbolak balik Yang tadinya dianggap ma'ruf Tiba-tiba dianggap munkar yang tadinya dianggap munkar, tiba-tiba dianggap ma'ruf. Ini dikatakan dalalah haqqud dalalah. Wa iyyaka wa talawun fid din. Maka hendaklah hati-hati dari talawun fid din. Dari berwarna-warni dalam agama. Fa inna dinallahi wahid. Karena sungguhnya agama Allah itu satu. Tidak berwarna-warni. Hanya satu warna saja. Sehingga warna-warninya adalah kebiasaan. Bukan kebiasaan ahli sunnah Bukan kebiasaan salaf, bukan kebiasaan mereka yang berjalan di atas manhaj salaf. Ini keistimewaan pertama. Bahwa mereka yang berada di atas manhaj salaf selalu pendiriannya kokoh kuat karena dasari Quran was sunnah bima fahimahu salaf maka mereka berpegang dengan kuat dan tidak berubah kapanpun dimanapun dalam kondisi apapun tetap yang dikatakan hak adalah hak yang dikatakan batil adalah batil berbeda dengan ahlul ahwa yang mereka tergantung cuaca, tergantung tempat, tergantung siapa yang dihadapi. Maka mereka kadang mengatakan ini hak, kadang mengatakan batil. Satu perkara, kadang dikatakan batil, kadang dikatakan hak. Kadang dikatakan perlu, kadang dikatakan tidak perlu. Kadang dikatakan begini, kadang dikatakan begitu. Tergantung siapa yang dihadapinya. Ya bunglon. Ini ahlul ahwa. Karena yang mereka cari adalah kepuasan hawa nafsu. Beda dengan ahlul hak yang mereka menyatakan apa kata Allah, apa kata Rasul. Maka nggak berubah. Itu dikatakan oleh Allah, itu dikatakan oleh Rasul, maka itu dipegang kuat-kuat. Apakah dia ternyata mendapatkan kebaikan? Alhamdulillah. Atau ternyata dengan berpegang pada perkara tadi, yang hak tadi, dia malah mendapatkan kejelekan tetap dia katakan hak. Apakah dia mendapat keuntungan ataupun mendapat kerugian. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, <clears throat> Wa min mumizatihi aydan termasuk keistimewaan manhaj salaf ittifaqu ahlihi 'ala al-aqidah. Orang-orangnya yang berada di, berada di atas manhaj salaf ini sepakat bersatu di atas akidah yang sama. Wa ada mukhtilafihim akhtilafiz zamani wal makan dan mereka tidak berselisih. Walaupun berbeda tempat-tempatnya ataupun berbeda zamannya, ucapannya sama. Ini keistimewaan berikutnya. Beda dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlul balalah, maka mereka kita katakan tadi, satu golongan dengan golongan yang lainnya berbeda. Mereka di zaman ini dan mereka di zaman waktu itu padahal sama-sama. Syiahnya akan berbeda. Kenapa? Karena mereka menyesuaikan dengan hawa nafsu mereka masing-masing. Sedangkan namanya hawa nafsu, selera selalu berbeda-beda. Walaupun sesama kaum Syiah atau sesama kaum Jahmiyah ataupun sesama Mu'tazilah ataupun sesama Hizbiyyin akan berbeda-beda kalau mengikuti hawa nafsu mereka masing-masing. Tetapi manhaj salaf orang yang berada di atasnya selalu sepakat di atas akidah. Sepakat di atas prinsip-prinsip sunnah walaupun ikhtilafat zaman. Walaupun berbeda zamannya. Tanyakan kepada para sahabat, itu jawabannya. Tanyakan kepada para tabi'in, sama riwayatnya. Tanyakan kepada para tabi'it tabi'in. Sama akidahnya. Sama prinsipnya. Diikuti oleh para imam-imam. Sama. Sampai kita tanyakan pada para ulama ahli sunnah hari ini. Bagaimana pendapat tentang masalah ini, masalah ini. Sama jawabannya. Ini ikhtilaf zaman. Wa ikhtilafil makan. Tanya yang di Mesir sama, tanya yang di Madinah sama, tanya yang di ujung dunia sana sama. Ini keistimewaan yang berikutnya. Yang namanya ahlus sunnah mengikut salaf yang mana yang namanya mereka-mereka yang berjalan di atas manhaj salaf selalu mereka sepakat dalam prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah. Tidak berbeda. Ma'akhtilaf az-zamani wal makan. Walaupun berbeda zamannya dari masa ke masa, tetap seperti itu. Istiqamah. Demikian pula al-makan, berbeda tempat-tempatnya, juga pendapatnya tetap sama. Ulama al-Nusriyin atau ulama al-Hijaziyin atau ulama dari kalangan Yamaniyin sama. Ini dalam prinsip-prinsip akidah. Adapun dalam beberapa perkara-perkara rincian fikih mungkin ada perbedaan sedikit. Hada qawlu man قول Hijazin al هذا Hada من؟ هذا Hada أهل اليمن Yaman. Agak berbeda. Tetapi lihat, pada prinsip-prinsip sunnah, pada pokok-pokok agama, mereka sama. Tidak berbeda. Ittafaqu ala aqidatin wahidah. Mereka sepakat di atas akidah yang sama, walaupun mereka dari mana. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan aku tidak peduli. Kalau hadis itu sahih, maka itu madhabku. Enggak peduli apakah Mesirian atau Kufiyan, atau Hijazia, Oh kama qala rahimahullah. Aku tidak peduli apakah dari Mesir, dari Hijaz, ataupun dari Kufah. Kalau itu hadis yang sahih, itu madhabku. Karena mereka berprinsip seperti itu semua, maka mereka berada dimanapun. Mereka tetap sepakat. Tinggal satu masalah. Apakah sudah sampai atau belum? Eh. Apakah sudah sampai atau belum? Yang menunjukkan mereka para ulama eh, bukan maksum, mungkin mereka punya kekeliruan. Tetapi biasanya dalam keadaan belum sampai kepadanya hadis. Eh. Kalau hadis itu sahih, itu madhabku. Tapi beliau belum mendapatkan hadis itu, dia meninggal. Dengan pendapat yang berbeda. Apakah disalahkan? Al-alim ini, si alim ini, tidak rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Karena belum sampai kepadanya. Berbeda dengan ahlul ahwa, walaupun sudah sampai kepadanya, walaupun dia sudah dengar, walaupun dia tahu itu sahih, dia nggak peduli. Pokoknya menurut saya ini yang baik. Lihat ikhwan al-far baina ahli sunnah wa ahli bid'ah, baina haula ala manhaj salaf wa haula ala manhaj dalalah. Yang ketiga, wa annahum a'lamun nas bi ahwalin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa af'alihi wa aqwalihi dan mereka adalah manusia-manusia yang paling tahu tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perbuatan-perbuatannya dan juga ucapan-ucapannya amalan-amalannya wa tamyizan baina sahihiha wa saqimiha dan mereka adalah orang-orang yang paling jeli, yang paling perhatian dalam memilih dan membedakan, memisahkan mana yang sahih dan mana yang baik. Ini ciri khas. Mereka-mereka dari kalangan ahlul ahwa tidak memikirkan apakah sahih atau baik. Pokoknya cocok. Tidak memikirkan sahih atau baik ketika mau menolak hadis yang penting kalau nggak cocok dibuang. Lihat ahlul ahwa. Mereka memegang hadis-hadis ma yuwafiqu ahwa'ahum apa yang mencocoki hawa nafsu mereka wala yubali bi sahiha tidak peduli dengan sahih ataupun dhaif pokoknya kalau cocok dipegang kuat-kuat demikian pula sebaliknya ketika akan menolak karena tidak cocok Layu wafiq ahwa'ahum, tidak mencocoki hawa nafsu mereka, maka mereka buah. Wa in kana sahihan, walaupun sahih. Khana bin a'azakumullah ini juga tamyiz atau tamayuz. Ya. Ahli sunnah, khasnya ahli sunnah, di antara mereka mereka dari ahli balak bahwa mereka ahli sunnah selalu memperhatikan mana yang sahih mana yang dhaif dan selalu memperhatikan hadis-hadis Nabi sehingga mereka paling kenal Rasulullah, paling kenal bagaimana ucapannya, bagaimana perbuatannya, bagaimana sunnah-sunnahnya. Lidzalika fahum asyaddun nasi hubban sunnah Oleh karena itu, mereka menjadi orang yang paling cinta kepada sunnah. Wahrasuhum 'ala dan yang paling perhatian, paling sungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah. Wasaruhum walatan li ahliha dan yang paling berwala, paling loyal ya, dalam ya, kepada mereka atau terhadap sunnah, ya, paling loyal terhadap sunnah. Manifidina azakullakum muslim yang saya hormati. Lihat keistimewaan mereka, al-manhaj salaf dan orang-orang yang berada di atasnya, bahwa mereka menjadi orang-orang yang paling kenal dengan Rasulullah SAW. Karena mereka paling peduli, karena mereka paling perhatian, dan juga mereka azamuhum tamyizan yang paling banyak meneliti mana sahih mana dhaif. Ini menunjukkan kehati-hatian mereka dan warak mereka. Mereka khawatir kalau sampai hadis yang mereka pegang ternyata salah, mereka akan sesat. Kalau ternyata hadis itu dhaif, maudhu, palsu, atau perkara-perkara yang bukan dari hadis, maka mereka khawatir. Jangan-jangan akan menyeret mereka kepada jalan yang lain, bukan jalan Rasulullah SAW. Maka mereka paling cinta kepada Nabi, paling semangat untuk mengikuti Nabi, dan mereka paling mementingkan Nabi dan paling membela. Akaruhum wala artinya yang paling banyak membela. Kalau ada seorang yang mencela sunnah atau menentang sunnah, niscaya yang paling marah mereka. Marah di atas sunnah. Marah di atas hak. Marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau ahlul ahwa wa in walaupun mereka mencerca sunnah dia nggak peduli. Mencerca hadis nggak peduli. Mereka melecehkan sunnah nggak peduli. Tetapi giliran pribadi dia dicerca marahnya bukan main. Eh, itu cukup. Eh, cukup sebagai bekal buat kita. Oh ini ahli sunnah. Cintanya kepada sunnah Masya Allah. Dan marahnya ketika sunnah dicela terlihat. Sebaliknya, ahlu ahwa kita bisa lihat juga. Ini orang kemarin ketika ahlu bolal bicara begini, begini, begini. Dia diam. Nggak semangat untuk membela sunnah. Nggak semangat untuk membantah mereka. Nggak semangat mereka untuk meluruskan pemahaman kaum muslimin yang dirusak oleh ahlul ahwa. Tapi giliran pribadinya dicerca. Ya wailakum. Celaka kalian. Mereka akan mengerahkan tentara yang berkuda dan berjalan kaki. Demikian keadaan ahlul ahwa na'udzubillah berbeda dengan ahlus sunnah. Karena ahli sunnah sangat cintanya kepada sunnah, sangat perhatian pada sunnah, dan sangat meneliti mana yang benar-benar dari Nabi dan mana yang bukan. Sehingga mereka jadi orang-orang yang paling cinta kepada Nabi dan paling semangat untuk mengikuti Nabi dan yang ketiga paling membela Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membela sunnah-sunnahnya. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fa innahu mata كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقوامهم قولا وحالا لزم أن يكون أعلم الناس به وأعلم الخلق بذلك وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق Kata Syekhul Islam rahimahullah. Ketika Rasulullah SAW adalah sebaik-baik makhluk. Wa alamuhum bil haqaiq dan yang paling mengerti tentang hakikat-hakikat kebenaran. Wa aqwamuhum qawlan wa halan dan yang paling lurus ucapannya dan juga paling lurus keadaannya. Maka tentunya lazima otomatis orang-orang yang mengikutinya hanya kuna a'laman nas bihi maka orang-orang yang paling kenal nabi wa alamul khalqi bidzalik atau yang diantara makhluk yang paling kenal terhadap rasul yang paling ngikut terhadap Rasul wa yakuna a'dhamahum muwafaqatan lahu yang paling besar dalam mencocoki Rasulullah waqtidaan bihi dan paling mengikuti Nabi tentunya juga menjadi afdalul khalq tentunya juga menjadi sebaik-baik makhluk tentunya di bawahnya Rasulullah SAW artinya setelah Rasulullah kaum muslimin yang saya hormati siapa afdalul khalq Rasulullah SAW tapi setelah Rasul, setelah para Rasul, man afdalun nas? Hah? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala Walima? Kenapa Abu Bakar dikatakan afdalun nas atau khairun nas? Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Kenapa? Karena Abu Bakar a'lamuhu, a'lamun nas bin Nabi SAW. Yang paling kenal Rasulullah. Dan paling membela Nabi dan paling ngikut terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya menjadi sebaik-baik makhluk setelah Rasulullah SAW. Alaihissalam. Maka kata Syekhul Islam, kalau Rasulullah SAW adalah sebaik-baik manusia, yang paling alim tentang kebenaran, yang paling lurus ucapannya, yang paling lurus perbuatannya, yang paling benar jalannya, maka orang-orang yang paling kenal Nabi, paling ikut Nabi, paling semangat dalam mengikuti Nabi, maka mereka juga menjadi orang yang terbaik. Menjadi a'lamun nas, menjadi orang yang afdalul khalqi, sebaik-baik makhluk setelah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah sebagaimana dinukil dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Yang keempat, keistimewaan yang keempat tariqat salih al Yang keempat di antara keistimewaan manhaj salaf adalah bahwa mereka yang mengikuti manhaj salaf akidah mereka atau mereka meyakini bahwa jalan salafus saleh adalah yang paling aslam, paling selamat, paling a'lam, paling banyak ilmunya, wal ahkam dan paling kokoh. La kama yad'ihi ahlul kalam, tidak seperti apa yang dianggap secara batil oleh ahlul kalam. Anna tariqas salaf aslam. Wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Enggak seperti apa yang dikatakan oleh ahlul kalam. Kata mereka bahwa yang dikatakan manhaj salaf itu memang paling selamat. Tetapi minhaj mereka-mereka yang belakangan a'lam wa ahkam. Ucapan ini sejak dulu zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan terus diucapkan oleh mereka ahlul kalam sampai zaman madrasah Islahiyah di Mesir. Zamannya Muhammad Abduh dan Rasul Ridha. Dan juga orang-orang yang mengikutinya mengatakan dengan kalimat yang hampir sama bahwa memang jalan salaf itu selamat. Ini Jangan dibahas. Ya. biduni takif. Ya. Selamat. Ya. Selamat itu. Tetapi kita, ya, orang-orang belakangan ini lebih teliti, lebih alam. Kenapa? Karena kita meneliti. Mereka yang tidak berani membahas, kita membahas. Maka kita alam wa Mestinya selalu kalau mereka ya, mencontohkannya dengan urusan-urusan yang seperti itu. Para sahabat tidak ngerti kenapa babi haram. Kita ngerti. Babi haram karena cacing pita. Ya. Karena kita teliti. Kita periksa di laboratorium, di lab. Kita periksa ini, kita periksa itu. Kalau itu baik, lasabakuna ilai. Kalau itu khair, Lau kana khairan lasabakuna ilai. Kalau itu baik nih saya para sahabat lebih dulu meneliti. Tetapi bukan itu yang disuruh. Kita percaya sebelum kita lab. Itu yang baik. Yuk minuna bil ghaib. Itu keistimewaan orang muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu satu. Maka mereka para sahabat muttaqin Karena mereka yu'minuna bil ghaib, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan percaya apa yang dikabarkan dalam keadaan dia tidak meneliti, tidak mengetahui. Pokoknya apa kata Allah baik, pasti baik. Dan apa kata Allah jelek, pasti jelek. Selesai. Yang kedua, apakah kalian yakin kalau Allah mengharamkan babi karena cacing pita? Kalau mengatakan, saya yakin, dari mana dalilnya? Dari penelitian kalian, apakah Allah mengatakan dalam Quran bahwa aku mengharamkan kalian cacing pita? Tidak ada. Hadis dari Nabi SAW, apakah ada yang memberitakan aku mengharapkannya karena ada penyakitnya cacing pita? Ada? Tidak ada. Kalau begitu, penelitian kalian belum tentu benar. Belum tentu benar. Jangan sombong. Jangan sok menyatakan penelitian kalian pasti benar, pasti benar, pasti benar. Tidak. Walaupun sudah percobaan tiga kali. Katanya percobaan ilmiah harus tiga kali. Hatta tiga belas kali. Belum tentu benar. Om muslimin yang saya hormati. Jawaban yang ketiga. Bisa jadi bahkan selain cacing pita. Ada yang lain yang kalian tidak tahu. Ada yang lain yang kalian tidak tahu. Itu juga penting. Yang keempat. Apakah kemudian kalian menganggap setelah cacing pita itu dimatikan dengan proses-proses pasturisasi misalnya atau yang sejenisnya. Sudah nggak ada bersih. Apakah jadi halal? Tidak demi Allah. Nggak ada seorang ulama pun mengatakan seperti itu. Maka semuanya batil, batil, batil dari awal sampai yang keempat. Kenapa kalian sombong menyatakan nahnu a'lam wa ahkam wa salaf aslam? Para salaf mereka lebih selamat sedangkan kami lebih tahu, lebih ngerti. La antum ajhal. Kalian lebih bodoh Kalian lebih rendah imannya. Kalian lebih lemah imannya. Kalian tidak percaya kepada Quran dan Sunnah sebelum kalian teliti di laboratorium. Ya kan? Maka kalian rendah-rendah-rendah imannya. Yang kedua, kalian adalah orang yang beriman pada akal kalian sendiri. Bukan kepada Quran dan Sunnah. Kalau Quran yang Sunnah, apa iya? Nggak percaya. Kalau hadis yang berbicara, sama. Apa iya? Setelah diperiksa, diperiksa, diperiksa, di laboratorium mereka, dengan profesor dan doktor, baru mereka menyatakan, oh ternyata benar. Astagfirullah. Lah kemarin kemarin dikira nggak benar. Oh ternyata betul. Saya sekarang yakin. Berarti kamu yakin dengan penelitianmu. Bukan dengan kalau Allah, dengan kalau Rasul. Apa itu namanya? Beriman dengan ucapan Allah? Bukan. Beriman dengan ucapan Rasul? Bukan. Beriman dengan penelitianmu sendiri. Baru kamu yakin. Nanti kalau terjadi apa yang dalam hadis, apa yang dalam ayat ternyata berbeda dengan hasil penelitianmu, memilih mana kau? Ya. Ini gimana ya? Ternyata setelah diperiksa, ternyata semuanya penyakit. Dua sayap lalat ini. Bagaimana dengan hadis ini? Kalau lalat masuk dalam air minummu, maka celupkan dulu sebelum dibuang. Biar dua-dua sayapnya tersentuh dengan airmu. Kemudian diminum. Karena salah satunya penyakit, salah satunya obatnya, penawarnya. Sedangkan mereka dokter-dokter itu memeriksa nggak berhasil. Dua-duanya penyakit. Gimana? ini? Hah? Ternyata dia lebih memilih hasil penelitiannya dan menolak hadis sebagaimana yang terjadi pada Muhammad Ghazali. Dengan kurang ajarnya dia menyatakan aku lebih percaya pada dokter-dokter kafir daripada hadis Bukhari. Astagfirullahaladzim ahlul bidah wadhalalah spontan kita mengatakan astagfirullah karena kalian ahli sunnah tetapi sururiin mengatakan la ya akhi bagaimanapun juga dia punya jasa kata Abdurrahman Abdul Khalik ya akhi Yusuf Qardawi itu memiliki jasa afna hayatahu fid da'wah jengkel nggak kalian kita lagi jengkel dengan Subkordowi dan Muhammad Ghazali yang dua-duanya menentang hadis tadi. Dengan gaya bahasanya masing-masing. Muhammad Ghazali dengan kasar, Kordowi dengan halus, tapi sama-sama menolak. Pokoknya, anak kulli hal, kata Kordowi. Annal maut, kematian adalah bukan benda, sehingga tidak bisa disembelih. Ini hadis ditolak dengan kalimat seperti itu oleh Kordawi. Ya. Disebutkan dengan jelas dalam hadisnya bahwa yuzbah akan disembelih nanti kematian seperti kabsh, seperti seekor kambing nanti yang bainal jannah wan nar. Ternyata dia menyatakan yang namanya maut kata dia bukan benda. La yumkin an yuzbah. Selesai. Astagfirullah. Kalau ngomongnya di depan Rasulullah SAW, di depan Abu Bakar wa Umar, barangkali Umar bin Khattab ambil pedangnya tebas dia. Kurang aja Nabi menyatakan kejadian begitu. nggak mungkin. Maka kematian itu bukan benda. nggak mungkin bisa disembelih. Itu tentang Rasul terang-terangan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita jengkel semuanya. Ahli sunnah pasti marah. Tetapi surin menyatakan la ya akhi. Abna hayatahu fi da'wah. Qardawi menghabiskan umurnya dalam dakwah. Kata siapa? Abdurrahman Abdul Khalid. Yang dibesarkan dibela oleh Ihya Turan. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada kitab. Qala dikatakan bahwa ciri-ciri seorang yang berada di atas manhaj salaf mereka meyakini bahwa manhaj inilah manhaj salaf inilah yang aslam wa a'lam wa ahkam. Kalau sudah berani-berani menyatakan salaf itu hanya selamat saja, tetapi kami lebih ngerti, lebih alim, ketahuilah bahwa dia adalah seorang akhlani. Ketahuilah bahwa dia aklan. Rata-rata yang menyatakan nahnu a'lam. Kita lebih alim daripada mereka. Mereka memang lebih selamat para salafus saleh, tapi kami lebih alam. Selalu keluarnya dari mulut-mulut aklani, mu'tazili, rasionalis. Selalu dari mereka keluarnya. Maka ciri khas ahli sunnah yang berjalan di atas manhaj salaf selalu meyakini dengan siyakin yakinnya dengan iman bahwa jalan salaf lebih selamat dan sekaligus lebih alim lebih alam, lebih mengetahui wa ahkam dan lebih kokoh agama mereka. Wa qad radda Syekhul Islam hadhil fariyah. Syekhul Islam sudah membantah ucapan mereka tadi. Ucapan dusta para aklaniyun, para rasionalis, para ahlul kalam. Maka kata beliau laqad kadzabu ala tariqati salaf. Wa dhallu fi bi tariqati al-khalaf mereka berdusta, mendustakan jalan salaf, dan mereka sesat dalam membenarkan jalan khalaf. Demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fajama'u bainal jahli bi tariqati salaf bil kadhibi alaihim wa bainal jahli wad dalal bi taswib tariqati al khalaf. Maka mereka terkumpul padanya jahlai. Berkumpul padanya dua kebodohan. Pertama kebodohan tentang cara salaf atau jalannya salaf sehingga mendustakan jalan salaf dikatakan cuma aslam tapi tidak alam ini al-jahl jahil hadis salaf mereka bodoh tentang manhaj salaf yang kedua bainal jahli wal dalal bi taswib salaf yang kedua bodoh tidak mengerti tentang jalannya khalaf sehingga dibenarkan jalannya khalaf betaswib tariqatil khalaf dengan membenarkan jalannya khalaf berarti mereka jahil mereka bodoh nggak mengenali kesesatan orang khalaf. Jahlein. Abu Jahlein. Bapak dua kebodohan. Terhadap salaf nggak ngerti. Terhadap khalaf juga nggak ngerti. Sehingga salaf dikatakan cuma selamat mereka. Mereka nggak berani mikir. nggak berani membahas ini. Gak berani. Akhirnya ya selamat sih selamat. Tapi tidak alim. Sedangkan kita karena meneliti kita alam. Berarti dia jahal kepada salaf sehingga menentangnya dan jahal tentang khalaf sehingga membenarkannya. Rasulullah Yang kelima, di antara keistimewaan manhaj salaf dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf adalah hirsuhum ala nashril aqidah as-sahihah wa al qawim wa ta'lim an-nas wa nushihim wa nushihim wa rudd atau rad alal mukhalifin al mubtadi'in. Di antara keistimewaan manhaj salaf dan orang-orang yang berjalan di atasnya adalah hirusuhum, semangat mereka untuk menyebarkan akidah yang benar. Wa dinul qawi semangat mereka untuk meluruskan, mengajarkan, menyebarkan agama yang hak, agama yang lurus wa ta'liman nas dan mengajarkan kepada manusia atau mengajari manusia wa nushihim dan menasehati manusia warad al mukhalifin wal mubtadi'in dan membantah orang-orang yang menyelisihi membantah orang-orang yang mengadakan kebid'ahan fil aqidah atau fil ibadah atau bid'ah Wa fi kulli syai' fi hadzal din. Ini keistimewaan yang kelima. Bahwa yang namanya ahli sunnah yang berjalan di atas manhaj salaf, mereka semangat untuk menyebarkannya. Bukan malah menyembunyikannya. Bukan malah malu untuk menyebarkan buletin. Karena membahas tentang sifat tangan bagi Allah. Aduh, ini gimana ya? Sembunyiin aja lah. Loh kamu ini ahli sunnah atau ahli bidah? Ahli sunnah semangat untuk menyebarkannya. Kalau dikatakan dalam Al-Quran tentang sifat Allah dengan sifat tangan, yang dijelaskan bahwa itu tidak sama dengan makhluk, maka semangat untuk menyampaikan kepada ummah. Apakah dalam bentuk kajian ataupun dalam bentuk tulisan. Bukan malah sebaliknya. Aduh, ini janganlah dengan alasan kita dan membuat mereka lari. Maksudnya Apakah mengajarkan akidah dan sifat-sifat Allah akan membuat mereka lari? Kalau salah menerangkan, iya, mungkin mereka akan lari. Tetapi ini justru menjelaskan bahwa kita beriman kepada Allah dengan sifat-sifatnya, termasuk sifat lihat. Dan kita meyakini tangan bagi Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Dan kita meyakini bahwa tangan Allah dalam keadaan sesuai dengan kemuliaannya, ketinggiannya, keagungannya. Dan kita tidak memikirkan kayak apa dan kayak apanya. Kalau jelasan seperti itu, Alhamdulillah, nggak akan lari orang yang hatinya dalam keadaan bersih. Kecuali mereka-mereka yang hatinya memang memiliki penyakit. Hatinya sudah dipenuhi dengan syubhat-syubhat. Syubhatnya kaum sufiyah atau syubhatnya mereka dari kalangan asyariyah atau syubhatnya jahmiyah wal mu'tazilah. Maka ketika diterangkan masalah itu mereka merinding, bulunya, bulu kuduknya. Astagfirullah, nggak mungkin Allah punya tangan, nggak mungkin. Kemudian lari dari kalian, kalian ditinggalkan oleh mereka dan murid-murid kalian yang tadinya seratus tinggal satu. Jangan salahkan dirimu. Kamu sudah menyatakan yang hak. Oh berarti selama ini mereka lebih meyakini syubhat yang ditebarkan oleh lebih bidah selesai. Karena bidah kamu muslimin yang saya hormati. Jangan berpikir sebagaimana apa yang telah sering saya sampaikan. Jangan berpikir seperti dagang. Takut gak laku. Sampaikan apa adanya utuh lengkap. Nanti akan terlihat orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Dan orang-orang yang memang ditutup hatinya. Dan terlihat pula orang-orang yang memang awalnya punya kesesatan kamu gak tahu. Dan kemudian setelah kamu sampaikan pada materi-materi tersebut. Dia lari. Bukan salah kamu. Memang dia sudah punya penyakit. Seperti Orang yang ngaji bersama kamu semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Kenapa? Ternyata separuh lebih kenalnya dari Hizbi. Wah, ini sama nih dengan itu yang ada di radio itu. Awalnya dari situ memang. Maka ketika kamu terangkan mereka Hizbi, bubar semua separuh. Gimana kira-kira? Ya enggak apa-apa. Oh ternyata mereka memang orang-orang yang sudah terkena syubhat Hizbi. Selesai. Kita menerangkan kok. Bukan membuat bingung. Menerangkan mana yang hak adalah hak, mana yang batil adalah batil. Mana ahli sunnah, mana ahli bid'ah. Mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Maka ikhwan ibn a'azakumulakum muslim yang saya hormati. Semangat mereka ahli sunnah yang berjalan di atas manhaj salaf untuk menyampaikan al-haq. Semangat. Dari yang paling penting dulu, baru yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Kalau dikatakan di sini hirsuhum ala nashril aqidah Semangat untuk menyebarkan akidah yang sahihah, akidah yang lurus. Wadinil qawim dan agama yang lurus, ini prinsip-prinsip agama terutama, baru kemudian yang rincian-rinciannya. Dan semangat untuk mengajarkan kepada manusia kebenaran, semangat untuk menasehati mereka, dan semangat untuk membantah para mukhalifin. Semangat untuk membantah para ahlul bidah. Sehingga kalau tidak semangat membantah ahlul bid'ah, ada pertanyaan besar. Apakah dia benar-benar salafi? Kun salafiyan alal jaddah. Sebagaimana judul buku ini. Udahlah, ya. pantas sana, pantas ini. Yang penting kita taksil, taksil. Kita sampaikan taksil, ilmu, ilmu. Tidak keluar dari kita kecuali ilmu. Masya Allah. Terus, kapan membantah? Sambil lalu, sambil jalan sedikit aja cukup. Ya. Anda ketika disampaikan kepada Syekh Muhammad bin Haji, pasti ucapannya Rohaili, iya kan? Iya kan? Ya. Rohaili kan yang bicara atau grupnya? Anda ya. kita tidak menyampaikan siapa yang membicarakannya sampai ketika beliau memaksa. Kata beliau yang namanya ard warad itu seimbang. Ini hak, ini batil. Mesti begitu. Ini yang hak, ini yang batil. Ini tauhid dan hati-hati ini syirik. Sama atau tidak sama? Antara ini tauhid dan mengatakan hati-hati ini syirik. Sama. Saling dukung mendukung dan nggak bisa dipisahkan. Pasti setiap ada kajian tauhid pasti akan membahas bahaya syirik. Iya Pak ya? Kenapa sekarang kaget ketika kita bicara sunnah harus membahas jeleknya bid'ah? Iya Pak ya? Otomatis. Ya. Dan ketika kita membahas tentang prinsip-prinsip sunnah, pasti kita akan membahas jeleknya prinsip-prinsip bid'ah. Bahayanya, hati-hati. Maka otomatis yang namanya ard seimbang. Porsinya sama. Bashiran wa nazira. Ini bashir, ini nazir. Kabar gembira kalau ikuti jalan ini, kamu dapat dari Allah SWT keridhaan dan jannah dan seterusnya. Tapi hati-hati, ini nazir. Kalau jalan ini Kalian akan diadab oleh Allah. Kalian akan dimurkai oleh Allah. Nadir peringatan. Dan terlalu yang namanya dakwah ada terhib, ada terhib. Terhib dari ragbah, membuat semangat dengan berbagai macam berita-berita baik agar mereka semangat untuk menghidupkan sunnah, semangat untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, semangat semangat diberi terhib, terhib, terhib, dan juga terhib membuat orang Takut jangan sampai menyelisihi sunnah. Jangan sampai masuk ke dalam bid'ah. Hati-hati. Siapa yang menyimpang ini azabnya. Siapa yang begini ini ancaman Allah. Dan ikhwan ibn azakumullah mengajarkan secara ta'yin. Itu ulama ahli sunnah. Ikutilah mereka. Karena dia tidak itu. Fulan, fulan, fulan. Itu ulama su. Ahlul dhalam. Ahlul bid'ah. izbi Jangan ikuti mereka. Ini juga dakwah. Jangan miring. Jangan miring, condong kepada yang ini saja, nggak mau yang itu, atau condong kepada yang itu saja, nggak mau yang ini. Dua-duanya dakwah syariah. Dua-duanya adalah dakwah syariah. Maka disebutkan di sini dua. Semangat untuk menyebarkan ilmu. Semangat untuk menyebarkan akidah. Dan rad membantah para mukhalifin al-mubtadi'in. Ini juga keistimewaan yang berikutnya. Kalau ada yang salah satunya, maka itu ada tanda tanya besar. Maksudnya salah satunya artinya arat saja tanpa rod. Juga sebaliknya, bantah saja tanpa arat. Kayak apa betulnya kira-kira? Kajiannya tahdir-tahdir tapi nggak pernah ngajarkan apa itu yang hak. Ada belum tuh aliran seperti itu? Kalau ada kita katakan itu juga salah. Terangkan ini yang hak dan terangkan itu yang batin. Terangkan ini jalan yang lurus, hati-hati itu jalan yang menyimpang. Nah, ada terbiah, ada <clears throat> nah, pembersihan, tasbiah. Ada terbiah, ada tasbiah. Diterbiah di atas kebenaran dan tasbiah dibersihkan dari kekotoran, dibersihkan dari berbagai macam penyimpangan. Yang keenam dari memayyizat man manhaj salafi keistimewaan manhaj salaf dan keistimewaan orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf adalah wasthiyatuhum bainal firaq. Mereka tengah-tengah di antara semua firqah. Yang paling bijaknya, yang paling tengahnya adalah ahlus sunnah yang berjalan di atas manhaj salaf. Yaqulu Syekhul Islam ibnu Taimiyah rahimahullah Ahli sunnah fil islami ka ahli islami bainal milal. Ahli sunnah di tengah-tengah kaum muslimin itu seperti Islam di tengah-tengah agama yang lain. Waqala aydan dan berkata juga fahum wasatun fi babi asma'illahi wa baina ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamthil al-musyabbihah. Contoh kata Syekhul Islam rahimahullah maka mereka tengah-tengah. Di antara atau dalam bab asma dan sifat, dalam masalah asma dan sifat, ahli sunnah tengah-tengah. Di antara mereka ahli ta'til, golongan penolak-penolak sifat, aliran jahmiyah dan yang semacamnya. Wa ahli tamthilil musyabbihah dan golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Lihat Di mana ahli sunnah? Tengah-tengah. Antara dua kelompok ekstrim. Yang satu menolak sifat. Apakah Jahmiyah atau Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah. Jahmiyah naudzubillah yang paling akharuhum, yang paling kufurnya sampai menolak seluruh sifat. Mu'tazilah menakwil-nakwilkan sifat-sifat tadi dalam rangka menolaknya. Asy'ariyah memilah dan memilih. Diterima hanya sebagian saja, sebagian besarnya ditolak. Sifat-sifat Allah SWT. Tetapi mereka satu golongan ahlut ta'fil. Mereka semua penolak-penolak sifat. Maka ahlu sunnah menerima sifat. Tetapi di sisi lain ada yang menerima sifat. Tetapi menyamakan dengan makhluk. Yaitu ahlu tamsil. Menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat seperti kita punya sifat. Allah punya tangan seperti kita punya tangan. Allah punya mata seperti kita punya mata. Dan Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia seperti saya turun dari mimbar katanya. Kata Syarajuddin Abbas mengatasnamakan Syekh Islam Ibnu Taimiyah padahal dusta. Ya. Syekh Islam Ibnu Taimiyah tidak menyatakan demikian sama sekali. Buku yang paling sederhananya yang paling tipisnya Al-Wasatiyah, al Wasatiyah sudah cukup kamu akan mengenali bagaimana manhaj beliau. Bahwa beliau selalu menentang ganti, menentang penyerupaan Allah dengan makhluk. Ya. Allah tidak sama dengan makhluk, Allah tidak sama dengan makhluk. Ya. Maka ahli sunnah menentang mereka. Tidak, Allah tidak sama dengan makhluk maka ahli sunnah tengah-tengah di antara yang menolak dan yang menyamakan. Kami menerima, tidak menolak. Tetapi kami tidak menyamakan dengan makhluk. Kami menyatakan tidak mungkin sama dengan makhluk. Dan sifat-sifatnya sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan kemuliaannya. Wahum wasatun. Maka ahli sunnah tengah-tengah. Wahum wasatun fi babi af'alillahi ta'ala. Bainal qadariyah <clears throat> wal Jabriyah. Dan juga mereka ahli sunnah di atas manhaj salaf tengah-tengah dalam masalah af'alillah, dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah. Antara Qadariyah dan Jabriyah, tengah-tengah di antara Qadariyah dan Jabriyah. Qadariyah menyatakan semua itu kita yang atur. Semua perkara, kejadian-kejadian itu karena kita. Kita yang memilih, kita yang menentukan, kita yang berbuat, dan kita semuanya yang menentukan. Allah tidak menakdirkan. Kata Qadariyah. Sedangkan Jabriyah sebaliknya. Semua ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semuanya nggak ada yang salah. Semua perbuatan Allah. Kamu berbuat baik itu perbuatan Allah, kamu berbuat jelek itu juga perbuatan Allah. Maka yang kafir jangan disalahkan, yang mukmin gak perlu dipuji. Dua-duanya sama-sama menjalankan takdir Allah katanya. Astagfirullah. Di mana ahli sunnah? Wasatun baina hadza wa dzak. Wasatun baina haula'i wa haula. Wasatun baina al-qadariyah wal jabriyah. Tengah-tengah di antara qadariyah dan jabriyah. Qadariyah menolak takdir. Dan menetapkan harusnya usaha. Sedangkan Jabriyah sebaliknya. Menerima takdir dan menyatakan gak perlu usaha. Di mana ahli sunnah menyatakan amanna kami beriman bil qadha wal qadar khairihi wa syarri. Kami beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Tetapi kami diperintahkan berusaha, maka kami berusaha. Selesai. Tengah di antara keduanya. Membantah ini, membantah itu. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wa babil wa'id. Dalam bab masalah ancaman. Dalam masalah ancaman juga tengah-tengah. Antara murjiah, wa'idiyah, minal qadariyah wa ghairihim. Tengah-tengah antara murjiah dengan wa'idiyah. Wa'idiyah itu mereka-mereka yang hanya memakai ayat-ayat ancaman. Dikatakan, kalau murjiah, orang berbuat dosa apapun imannya nggak berkurang. Sedangkan khawarij, orang berbuat dosa imannya langsung hilang. Sedangkan kita di tengah-tengah. Menyatakan dengan kalimat bahwa kalau berbuat dosa imannya berkurang, berkurang, berkurang. Bukan hilang, bukan pula utuh. Wabi babi asma al-iman dan diantara tengah-tengahnya, diantara nama-nama keimanan, wadin, tengah-tengah pula diantara haruriyah dan mu'tazilah. Wahai kata. Demikian keadaan ahli sunnah tengah-tengah di antara mereka-mereka semua para ahlul bid'ah. Mereka ada yang ekstrim ke kanan, ada yang ekstrim ke kiri, sedangkan ahlus sunnah berada di tengah-tengahnya. Barakallahu fikum. Subhanaka bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muahidin. Barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الدنيا يسمى الدنيا لأنه دنيا dunia itu dinamakan دنيا karena dia deni Apa ini? Rendah. Kamu klik dalam komputermu kalimat hayatud dunia. Apa keluarnya dalam komputer itu Al-Quran? Ini program Al-Quran, kamu klik hayatud dunia. Lihat, apakah ada yang bagus? Mal hayatud dunia illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Atau Allah katakan innamal hayatud dunya la'ibun walahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu main-main gurau kata Allah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu selalu digambarkan oleh Allah semuanya rendah, rendah, rendah, rendah. Atau kalaupun digambarkan ada kenikmatan, digambarkan kenikmatan yang sesaat. Bahwasanya hayat dunia kata Allah seperti pohon yang tumbuh, kemudian menguning, kemudian mati, kemudian jadi humus. lenam. Tidak berbekas sama sekali. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran sekian gambaran-gambaran kehidupan dunia yang semuanya jelek dan selalu Allah puji akhirat wal akhiratu khairun laka minad dunya wal akhiratu khairun laka minad dunya yang namanya akhirat lebih baik buat kalian daripada dunia Ikhwan ibn mereka yang tidak mempelajari ilmu, mereka yang tidak mempelajari Quran dan Sunnah jelas mereka nggak mampu dan nggak akan bisa berjalan di jalan Rasul. Maka niscaya mereka akan menyesal yaumul qiyamah. Niscaya mereka akan berkata dengan kalimat yang Allah katakan yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar Rasul sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani duhai kiranya aku menjalani jalan Rasul niscaya aku akan akan selamat. Sampai dia menyesal. Wahai kiranya aku dulu tidak mengambil bulan sebagai temanku. Sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datang peringatan kepadaku. Setelah datang hidayah kepadaku. Berarti yang digambarkan adalah penyesalan orang yang tidak mau menjalani jalan Rasul. Nggak mau mempelajari dan mengerti tentang Quran dan Sunnah karena terbawa oleh teman-temannya karena terbawa oleh orang-orang yang di sebelahnya, oleh orang-orang yang dekat dengannya, maka mereka menyesal dan Allah katakan tentang mereka lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir kaum muslimin dan muslimat Sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian Islamiyah, ilmiah yang mudah-mudahan dengan kajian ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.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 Disampaikan oleh penulis secara ringkas. Hafizahullah wa Allah ala sunnah tentang manhaj ahli bid'ah. dan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Qala تقدم ذكر منهج السلف العقيدة وأهم مميزاته وأن أهم ما يميز المنهج السلفي بالعقيدة هو حصر التلقي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يكون ذلك مقيدا بفهم السلف الصالح Sudah lewat kata beliau. Sebutan tentang manhaj salaf dan prinsip-prinsip manhaj salaf dalam masalah akidah. Dan sudah dibahas pula aham mumayyizati keistimewaan-keistimewaan yang terpenting. Wa anna aham ma yumayyiz manhaj salafi fil aqidah dan bahwasanya yang paling penting di antara perkara yang paling mencirikan ahlus sunnah, manhaj salaf, dalam masalah aqidah adalah perkara hasrut talaqi fi kitabillah wa sunnati rasul. Di antara keistimewaan yang paling penting adalah bahwa mereka ahlus sunnah di atas manhaj salaf hasrut talaqi mengurung sumber-sumber dasarnya hanya pada kitabillah dan sunnah rasulnya. Hasr artinya mengurung hanya itu. Artinya ikhwan ibn azakumullah di antara keistimewaan dan di antara ciri yang paling khas dari manhaj salaf adalah mereka tidak mengambil sumber kecuali dari dua sumber Quran dan Sunnah. Ucapan Allah Subhanahu wa taala di kitabillah dan ucapan Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Wa yakuna dzalika muqayyadan bifahmi salafus salih. Dan hendaklah keduanya terikat terkait dengan pemahaman salaf as-salih, dengan pemahaman generasi pertama. Ini ikhwan ibn a'azukumullah kaum muslimin yang sudah kita bahas prinsip-prinsip salaf dan paling pentingnya dari keistimewaan manhaj salaf adalah sumbernya hanya Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Berbeda dengan ahlul ahwa dan ahlul bid'ah yang sekarang akan disinggung sedikit secara ringkas. Ya. Wa al aksi min dhalika manhaj ahlus, ahlul ahwa wal bid'ah. Dan yang sebaliknya betul-betul 100% ya, kontradiksi dengan manhaj ahlus sunnah adalah manhaj ahlul ahwa wal bid'ah. Prinsip-prinsipnya ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. فإن مصدر التلقي عندهم ليس الكتاب والsunnah bahwa sumber dari sumber-sumber hukum bagi mereka bukan Alkitab dan Sunnah. Sumber pengambilan dalil bagi ahlul ahwa, bagi ahlul bid'ah bukan Al-Qur'an, bukan pula Sunnah sahihah. Wa innama huwa mabtada'ahu a'immatuhum wa syuyukhuhum Tetapi yang dijadikan oleh mereka sebagai sumber pengambilan hukum adalah apa yang diadakan oleh mereka secara bid'ah. Atau apa yang diadakan oleh tokoh-tokoh mereka secara bid'ah. Oleh syekh-syekh mereka. ثم تأول ثم تأويل الكتاب أو السنة إلى ما يوافق أهواءهم kecuali atau setelah itu Kemudian menakwilkan kitab dan sunnah mencocokkan dengan hawa nafsu hawa nafsu mereka. Perhatikan ikhwanuddin azakumullah manhaj ahlul ahwa dan ahlul bid'ah betul-betul terbalik. Kalau manhaj salaf, manhaj ahli sunnah berpegang dengan Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf, adapun yang lain dicocokkan dengan Quran dan sunnah. Sedangkan ahlul bid'ah sebaliknya, yang menjadi pegangan mereka, yang menjadi pokok yang mereka pegang kuat-kuat itu mastahwahu anfusuhum. Apa yang dibawakan oleh hawa nafsu mereka? Apa yang diada-adakan oleh mereka secara bid'ah itu sebagai patokannya. Baru kemudian Quran dan Sunnah ditakwilkan agar cocok dengan apa yang mereka pegang. Lihat ikhwanuddin a'azakumullah. Thumma ta'wil al-kitab aw sunnah ila ma yuwafiqu ahwa'ahum kemudian menakwilkan Al-Qur'an dan sunnah agar cocok dengan apa yang dimaukan oleh hawa nafsu mereka wa atimaduhum 'ala al-'aql dan mereka lebih menyandarkan kepada akal mereka sendiri wa 'ala al-ahadits dhaifah al-wahiyah dan kepada hadis-hadis yang dhaifah hadis-hadis lemah Al-wahiyah yang gak ada nilainya. Al-makdzubah ala Rasulillah yang didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ittiba'ihim lil mutasyabih dan mengikuti ayat-ayat atau dalil-dalil yang mutasyabih, yang samar-samar maknanya. Wa tahrifuhum lil adillah dan tahrif mereka terhadap dalil-dalil wa ta'wiluha ta'wilan fasidan dan menakwilkannya dengan takwilan-takwilan batil. Qanifidina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Demikian keadaan ahlul ahwa. Ide bid'ah dulu mereka pegang. Baru kemudian mereka cari-cari yang cocok dari dalil-dalil. Kalau nggak ada hadis yang sahih, hadis doaif pun mereka pakai. Kalau nggak ada hadis yang hak, hadis palsu pun mereka pakai. Kalau nggak ada yang sahih maupun yang palsu, nggak ada yang sahih maupun yang baik, mereka ambil ayat dan hadis yang sama sekali nggak kesana larinya, tetapi yang bisa ditarik ke sana, mereka kami ambil. Ini maksudnya ke sana. Lihat ya Kalau ahli sunnah baca Quran, baca sunnah baru menyimpulkan. Kalau ahli bid'ah menyimpulkan, baru cari Quran, cari sunnah. Jadi cari Quran, cari sunnah hanya stempel saja. Kesimpulan dulu, baru cari fatwa. Tanya Syekh ini, nggak cocok saya kedua, nggak cocok saya ketiga. Kenapa? Karena dia sudah memiliki kesimpulan. Pokoknya menurut saya, ini radio yang bagus. Cari ke sana. Wah, gak dapat. Yang kedua. Yang kedua gak dapat. Yang ketiga. Yang ketiga dapat yang keempat. Pokoknya bagaimana supaya cocok. Ini alul ahwa. Imam Syatibi pernah menceritakan yang seperti itu. Dalam kitabnya pesan. Pernah menceritakan tokoh-tokoh sufiah yang mengadakan berbagai macam acara bid'ah, mereka mencari dalil dan mencari fatwa supaya diterima oleh kaum muslimin dari satu ulama ke ulama yang lain. Ternyata semuanya menjawab dengan apa yang mereka tidak maukan. Menjawab itu bid'ah muhdasa, bid'ah muhdasa. Sampai mereka merubah pertanyaannya. Lihat azakumullah ini yang paling paling manjur dipakai oleh hizbiyin. Selalu kalau tidak berhasil bahasanya dirubah. Kamu tanya jangan gitu, tanya begini. Supaya terkesan bahwa itu baik. Terkesan bahwa itu sunnah. Ya Syekh, kita punya acara begini, begini, begini, begini, begini ketika menyatakan dengan acara-acara bid'ah mereka secara jelas selalu menyatakan la hadhihi bid'ah ya. la yajuz bid'atun muhdatsa tidak ada sunnahnya dari salaf nggak ada contohnya dari salaf maka mereka ganti bertanya kepada syekh dengan tanya yang lain ya. ini kita berkumpul bersama saling mengingat ya. Rasulullah SAW bolehkah kita berkumpul bersama, kemudian orang yang bagus suaranya suruh berbicara tentang Rasul. Maka berbicara tentang Rasul. Rasulullah dan kami mendapatkan faedah-faedah kisah Rasulullah SAW dan kehebatan-kehebatan Rasulullah SAW. Ya juz, amna ya juz. Ya. Maka si yang terakhir ini dengan pertanyaan seperti itu menyatakan, lantas ya juz. Ya. Nah, mengapa untuk saling mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Wah, gembira. Ternyata acara kita tidak bid'ah. Boleh kok. Padahal kenyataannya apa? Kenyataannya membaca berjanji. Membaca puji-pujian pada Rasulullah SAW dengan hulu, dengan berlebihan, itu nggak dibahas. Dengan nyanyi bersama, nggak dibahas. Dengan musik, nggak dibahas. Pokoknya suara bagus. Maksudnya nyanyi. Dengan suara yang bagus. Menerangkan. Dan ini subhanallah. Cara yang selalu dipakai oleh hizbiyin oleh ahlul ahwa, ahlul bidah dari aliran apapun. Pertanyaannya, kenapa mereka cari fatwa? Iya kan? Pertanyaannya kenapa sih kok cari fatwa? Enggak usah lah. Ya. Sudah jalan sendiri. Alhamdulillah. Masyarakat sudah terbimbing. Kalau yang namanya agama harus tanya kepada ulama. Dan mereka rata-rata ahli sunnah yang awam. Sama-sama paham kalau para ulama yang berbicara diterima. Tetapi kalau orang-orang yang bukan ulama nggak diterima. Sehingga mereka bingung. Ini saya ngomong nggak akan dipercaya kalau nggak ada stempel dari ulama. Maka keliling dari mulai Yordan, Madinah, Mekah, ke Yaman, kemana saja, ke Mesir. Pokoknya dapat stempel dari para ulama. Nih, sekian ulama memberikan tazkiyah. Seperti dulu, majalahnya Muhammad Surur. Pertama Edisi pertama bicara tentang pentingnya sunnah dan pentingnya tauhid. Ditunjukkan kepada masyarakat. Bagaimana majalah saya? Oh bagus. Tolong minta rekomendasinya. Bikin rekomendasi. Ya. Bahwa majalah ini majalah yang bagus. Majalah Al-Bayan waktu itu. Ya. Sampaikan ke sana kemari. Dapat rezeki. Ya. Edisi kedua mulai memasukkan sebabnya Agak samar. Edisi ketiga mulai tambah berani Sampai para ulama berbicara bahwa ini majalah-majalah yang bal, majalah yang sesat. Ya. Kadung namanya rusak, bikin majalah baru. Namanya As-Sunnah. Ya. Bukan As-Sunnah Indonesia. As-Sunnah Birmingham sana. Ya. Walaupun agak mirip. Sama. Minta tazkiah lagi. Kami bukan mereka. Kami sudah ada keretakan dengan mereka kami bikin majalah sendiri dan ini yang pertama edisinya kasih Tazkiah lagi bagus karena memang edisi pertama bagus. Kemudian mulai disisipkan, disisipkan, disisipkan. Subhat-subhatnya. Maka para salafiyin di sana kalau melihat majalah Al-Bayan dengan As-Sunnah, mereka berkata, Lakumul bayan wa sunnah, al kitab wa sunnah. Kamu hanya punya majalah Al-Bayan dan Sunnah, kami punya kitab wa sunnah. Termasuk yang menyatakan para ulama sebagai penjilat tawud itu mereka. Di majalah mereka itu Al-Bayan yang disebarkan oleh Asofa di sini. Di Indonesia disebarkan oleh dia kemana-mana. Cara mereka seperti itu. Kesimpulan dulu, pikiran mereka dipakai sebagai hujah yang utama bahwa ini menurut saya baik. Ini saya pikir baik dan ini harus kita perjuangkan. Cari dalil. Dalam ayat tidak ada. Di mana ya? Dalam hadis nggak ada juga. Ada hadis juga dhaif. Ya sudahlah, bilang aja sahih. Eh, dipakai hadis. Eh. Hadis sahih dikatakan oleh sebagian ulama, pada sebagian kecil itu pun tergelincir. Eh. Zallah, zallahnya alim itu dipakai, disahihkan eh, oleh beberapa ulama. Coba sebutkan beberapa itu siapa? Cuma satu itu pun zallah ketergelinciran beliau dipakai oleh mereka. Qanibina azakumullah kalau mereka butuh stempel, mereka akan cari apa yang cocok. Walaupun baik. Mereka akan katakan sahih. Kalau masih belum jelas butuh fatwa, mereka akan bertanya seperti tadi. Kalau tidak ada, cari yang mirip. Fatwa-fatwa yang mirip. Ih, fatwanya ulama. Boleh kan? Ini fatwa ulama tahun kapan dan kepada siapa? Lu sama kan dengan kita? Beda jauh bumi langit. Kamu mengajarkan ilmu kalam, mereka enggak. Sangat beda jauh. Enggak bisa fatwa ini dipakai di sana. Karena Harus terangkan secara detail. Baru dapat fatwa yang benar. Ulama tidak alimul ghaib. Mereka tahu apa yang diberitahu. Dan apa yang tidak diberitahu, mereka tidak tahu rahimahumullah wa hafizahumullah ajma'in rahimahumullah ah- amwatahum wa ra'ahum atau amwatahum ahya'ahum semoga Allah merahmati mereka yang telah wafat dan semoga Allah memberikan penjagaan pada mereka yang masih hidup. Para ulama tergantung siapa yang memberikan informasinya. Maka informasi secara lengkap akan memberikan fatwa yang tepat. Tetapi kalau informasi disembunyikan, disembunyikan sebagiannya, maka bisa jadi fatwanya salah dan itu tidak salah para ulama. Para ulama rahimahullah wa hafizahumullah adalah orang-orang yang tiqah terpercaya, jujur, alim dan menjawab sesuai dengan pertanyaan. Sehingga ikhwan bin demikianlah permainan-permainan ahlul ahwa. Sehingga kita harus ekstra hati-hati dengan ahlul bid'ah. Lalu mereka membawakan ulama sebentar. Ya. Dudukkan dulu ulama itu kapan berbicaranya, dan tentang apa. Pertanyaannya mana? Kecuali kalau sudah memberi, mendapatkan berita lengkap dari kanan, dari kiri, dari yang pro dan dari yang kontra, sudah tahu semua, baru fatwanya insya Allah dalam keadaan, dalam kejelasan. Karena beliau tahu, hafadahumullah tentang keadaan secara jelas. Karena ini sudah menyampaikan, yang itu sudah menyampaikan. Yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah ini. Wabil jumlah, secara ringkasnya, فافتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل secara ringkas berpecahnya ahlul kitab dan juga berpecahnya umat ini menjadi 73 golongan itu adalah konsekuensi dari takwil mereka. Lihat ekonomi azabullah. Ringkasnya, kenapa umat berpecah? Karena takwil takwil batil. Enggak mendapatkan yang cocok dari ayat, cari yang mirip. Kemudian ditakwilkan. Ayat ini maksudnya ke sana. Hadis ini maksudnya ke sana. Kalau ayat berani ditakwilkan, kalau hadis berani ditakwilkan, apalagi ucapan para ulama, apalagi ucapan para ulama. Ini para ulama maksudnya ke sini, ini maksudnya ke sana, ini maksudnya boleh. Takwil-takwil batil. Wabil jumlah dan secara ringkasnya perpecahan umat. Perpecahan ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani, bahkan perpecahannya umat ini menjadi 73 golongan disebabkan karena takwil-takwil batil. Karena takwil-takwil batil. Kalau tidak ada takwil batil, niscaya mereka Qur'annya sama, hadis-hadisnya juga sama. kata alik, Bukankah demikian? Kitabnya sama, huruf per hurufnya sama. Surat-suratnya sama persis kalimat per kalimat. Demikian pula hadis-hadis yang sahih jelas. Tetapi sayangnya ahlul ahwa mengambil satu ayat menakwilkannya kepada makna lain. Mengambil satu hadis menafsirkannya kepada makna yang bukan yang termaksud. Kepada makna yang cocok dengan hawa nafsunya, sedangkan hadis tidak ke sana. Fahadi sababul iftiraq. Inilah sebabnya perpecahan. Ini sebabnya perpecahan ummah. ويقول ابن عبد العز الحنفي رحمه الله dalam شرح العقيدة الطحاوية بركات ابن عبد العز الحنفي وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الرافضة وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد كتب kata beliau rahimahullah tidaklah الخوارج keluar melakukan bid'ah khurujnya. Demikian pula tidaklah terkucil Mu'tazilah dan tidaklah Rafidhah menolak nasihat ahli Bait. Wa taraqatil ummah dan tidaklah berpecah umat ini menjadi 73 golongan. Illa bitta'wilil fasid kecuali dengan takwil-takwil fasid. Khawarij memberontak, membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah para sahabat. Apa sebabnya? Takwil takwil batil. Wa man lam yakum bima anzala faulaikumul kafirun. Takwilkan oleh mereka berarti orang yang berbuat dosa nggak berhukum dengan Allah maka kafir. Demikian pula Mu'tazilah menakwilkan sekian ayat. Khonifidin a'azakumullah tidak mau menerima apa kata Allah tentang sifat-sifat kecuali ditakwilkan. Wa rafadatul rafadah. Rafadah kenapa menolak nasihat ahli bait? Nasihatnya Imam Zaid rahimahullah karena mereka menakwilkan sekian ayat. Maksudnya itu alih. Ini apa ini inna anzalnahu fi lailatul Maksudnya alih. Apa ini inna a'tainakal kautsar? Maksudnya alih. Semua maksudnya Ali, maksudnya Ali, maksudnya Ali. Kalau yang jelek-jelek maksudnya Abu Bakar. Jibti wa Tawud maksudnya Umar sama Abu Bakar. Astagfirullahaladzim. Kalau yang jelek itu maksudnya Abu Bakar wa Umar. Kalau yang baik-baik maksudnya Ali, maksudnya Ali, maksudnya Ali. Takwil takwil fasid. Ikhwan bin Azamullah muslim yang saharnati. Maka tidaklah mereka menjadi Rafidah kecuali karena takwil takwil fasid. Tidaklah mereka menjadi Mu'tazilah kecuali karena takwil takwil fasid. Tidaklah mereka menjadi khawarij kecuali karena takwil takwil fasid. Kenapa mereka jadi hizbiyin sururiin? Hah? Kira-kira kenapa? Kok muncul hizbiyin sururiin al mutalawinin Takwil takwil fasid. Karena seluruhnya penyimpangan-penyimpangan karena takwil-takwil fasid hampir hampir seluruhnya. Kenapa? Karena kalau kafir yang benar-benar kafir nggak akan pakai dalil. Kalau mukmin yang benar-benar mukmin akan menerima ayat dan hadis sesuai dengan maksudnya. Yang dipahami oleh salah. Tinggal yang tengah-tengah di antara keduanya. Nerima nggak mau, nolak takut kafir. Gimana? Takwilkan. Ayat ditakwilkan. Hadis ditakwilkan. Apalagi ucapan ulama. Ditakwilkan oleh mereka dengan sekian takwil-takwil batil. Maksudnya, maksudnya, maksudnya, maksudnya. فهذا المنهج الذي سلكه ahlul ahwa'i wal bidah. Inilah jalan yang dijalani oleh ahlul ahwa wa ahlul bidah. Mukhalifun haji ahli sunnati wal jamaah. Yang menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah fin nazari wal istidlah. Menyelisihi manhaj ahli sunnah dalam memandang dalil-dalil dan dalam mengambil dalil-dalil. Wahuwa min a'zami awamil tafarruqil ummah al-islamiyah. Dan itu merupakan sebesar-besar faktor yang memecah belah umat Islam. Sebesar-besar faktor yang memecah belah umat Islam. Subhanallah. Sangat jelas sesungguhnya. Pemecah belah umat, apa faktornya ke umat ini berpecah terus? Faktornya adalah takwil-takwil fasid. Faktornya adalah sembarangan dalam beristidlal. Faktornya adalah memandang dengan cara pandang yang salah terhadap ayat dan hadis, terhadap ucapan para ulama, memandang dengan pandangan yang salah. Maka akhirnya terjadilah perpecahan-perpecahan. Kalau begitu, bagaimana jalan persatuan? Biasanya setiap muslim pasti akan ingin untuk umat ini bersatu, iya kan? Dan kalau melihat perpecahan sedih, ya itu wajar. Siapa yang nggak sedih melihat perpecahan? Kenapa pecah terus? Ya, ini jawabannya. Pecah karena munculnya ahlul ahwa yang menakwilkan dengan takwil-takwil fasid. Apakah skup kecil ataupun skup besar? Ya. Kalau yang besarnya sampai menjadi rafidah, jahmiyah, dan sejenisnya. Tapi yang kecil-kecil, ya. di antara kita yang masih salafiyin ahli sunnah, tiba-tiba memberikan berbagai macam takwil-takwil fasid. Terjadi perpecahan. Ya. Otomatis terjadi perpecahan. Padahal ulama masih banyak yang masih hidup. Masih tersisa sekian banyak ulama. Kenapa nggak tanyakan? Apa maksudnya? Ayat ini, apa maksudnya hadis ini? Apa maksudnya ucapanmu kemarin? Eh, gampang. Apalagi didukung dengan Allah takdirkan kemudahan-kemudahan dalam teknologi. Gampang. Bisa telepon, bisa SMS. Dan para ulama membuka kesempatan untuk bertanya. Apakah lewat SMS ataupun lewat telepon. Alhamdulillah. Bahkan sebagian mereka eh, punya grup-grup. Masya Allah. Apalagi? Alasan apa lagi untuk menakwilkan dengan takwil-takwil batil? Alasan apa kalau bukan hawa? Alasan apa kalau bukan dorongan-dorongan hawa nafsu? Saya kalau begini, saya begini, ruginya begini, ruginya. Dunia. Kalau saya akan menyatakan apa adanya sesuai dengan ucapan para ulama, niscaya saya nggak akan punya pengikut atau sedikit sekali pengikut saya. Nggak akan diundang ke sana, nggak akan diundang ke sini. Karena bila azakumullah. Itu penyebab munculnya takwil-takwil batil yang akhirnya dengan takwil-takwil batil terjadilah perpecahan-perpecahan yang menyedihkan. Nasallahu taala ayyuwaffiqana ila tauhid wa sunnah wa taala ayyahdiyana wa yahdi muslimina jami'an wa yahdi salafiyin ila tauhid wa sunnah wa yuthabbituhum wa yuthabbituna jami'an ala tauhid wa sunnah wa ala fahmi salaf salih.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 Setahu saya, dia dicambuk 100 kali dan diasingkan, bukan malah dinikahkan. Diasingkan antara perempuan dan laki ini dan juga ke tempat lain saun. Nah, juga secara hukum nikah harus setelah lahir bayi yang dikandungnya. Apakah dia dalam keadaan hamil karena yang halal pernikahan kemudian suaminya cerai atau suaminya meninggal tetap harus selesaikan haid. Bahkan budak, kalau beli budak dalam keadaan hamil, ya, tunggu sampai lahir dulu. Setelah lahir, baru. Setelah habis nifasnya, baru boleh dijimai. Budak. Enam. Sehingga nasab itu jelas. Pertanyaan kedua, bagaimana status bayi yang lahir? Statusnya ibnu ummihi, anak ibunya. Anak ibunya. Ya. Kalau ibunya fulanah maka dikatakan Abdullah ibnu fulanah. Selesai. Bagaimana kalau dia menikah siapa walinya? Kata Syekh Abdullah Al-Mar'i, Habibullah ketika pernah ditanya masalah itu, yang akrab ila hadzal walad, yang paling dekat nasabnya dengan anak ini adalah saudara ibunya yang laki-laki. Bukan bapaknya. Saudara ibunya, karena dia eh, anak ibunya, suaminya tidak tahu siapa. Tetapi zinanya dengan dia belum tentu. Mungkin dia nakal sama dua tiga orang laki-laki mungkin. Yang jelas eh, disebutkan dalam hadis dengan lafaz yang sangat jelas. Al-waladu lil firash walil ahir al hajar. Anak itu milik pemilik ranjang, adapun pezina dapat batu. Artinya apa? Tidak mendapatkan nasab sama sekali, nggak dilipat ke nasabnya. Dia dapat batu. Oh itu anak saya. Bukan. Bukan anakmu. Loh saya oh, bapak biologisnya tidak bisa dalam Islam. Ya. Kalau bukan karena pernikahan, akhir, akhir itu berzina, dapat batu. Anak ini tidak dinasabkan kepada dia. Nasabkan kepada ibunya. Ya. Kalau nggak diketahui sama sekali dalam keadaan dia tidak pernah nikah, ya, maka anak ibunya. Sehingga nanti kalau sampai menikah, kalau perempuan anaknya, maka yang menikahkan adalah akrab nasab ilaih saudara ibunya yang laki-laki. Nah, wallahu taala alam itu setahu saya. Apa hukum bermakmum dengan ahlul bidah dan apakah boleh berloyalitas kepada mereka? Bermakmum dengan ahlul bidah bisa sah selama ahlul bidah itu tidak bidah-bidah yang mengkafirkan. Bidah yang tidak mengkafirkan artinya dia masih muslim. Selama dia masih muslim, maka sholat di belakang mereka sah. Enam. Tetapi berloyal pada mereka tidak boleh. Enam. Para ulama memperingatkan bahayanya mereka dan peringatkan untuk jauh dari mereka. Membenci mereka. Bismillah mohon nasihat dan bimbingannya. Apa manhaj Ustazul Akmal? Apa boleh belajar dengannya? Atau dengan Ustazul Akmal? Apakah boleh mengikuti kajian Ustadzul Akmal yang sekarang masih berteman dengan Dul Karnain dan Mubarak Senusi? Iya. Berteman dalam keadaan berbeda 180 derajat. Yang satu terlalu tamayyu'a yang satu terlalu keras. Ajib Allah. Alhamdulillah. Sudah kita sampaikan sedikit di sana. Di Fatahilah. Bahwa ketika Syekh yang mau ke sini, mau ke Delakmal, dilarang oleh Syekh Rafi. Jangan. Jangan ke Delakmal. Jangan pula ke Dulkarnain. Ini ucapan Syekh Rabi, Allah. Sehingga kita tahu sebatas mana keadaan beliau. Tetapi berita-berita yang saya dengar wallahu alam kepastiannya kita tunggu saja mereka beliau-beliau hadani Allah wa iyyahuma menulis taubatnya dan ingin mengucapkan atau ingin mencabut perkara-perkara yang dianggap salah atau dianggap menyimpang. Dan itu berita bagus. Tetapi tentunya kita tetap waspada karena perkara-perkara yang sini sering terjadi. Taubat kemudian berbuat lagi, taubat berbuat lagi. Sehingga kita harus betul-betul melihat apakah benar-benar jujur, serius dan terbukti. Apalagi baru berita simpang siur. Apa ada pun yang tertulis yang sudah menyebar di beberapa SMS dan sampai kepada saya itu baru satu poin satu poin saja. Dulu Kornein hanya menyebutkan tentang eh, tahdirnya kepada orang awam dan itu salah uh, tidak tidak mentahdir orang awam itu salah saya cabut dan yang benar adalah harus mentahdir termasuk orang awam itu perkara itu itulah mal, hanya satu juga bahwa saya cabut apa yang saya katakan bahwa saya adalah Amirul Mukminin yang menjadi saya adalah Khawarij dan sebagainya saya cabut saya tertulis sedangkan permasalahan pada beliau-beliau ada banyak. Ada beberapa permasalahan-permasalahan lain yang insya Allah, insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan bagi mereka untuk rujuk dari yang lainnya. Ya. Satu sudah bagus. Yang lainnya bagaimana? Ya. Enam, Ustaz, Barakallahu Fikum. berkenaan dengan tahsil sudah dibahas. Hmm. Apakah pendengar radio Roja termasuk 72 golongan yang tidak selamat tidak kena neraka? Anda nggak tahu. Wallahu taala alam. Tapi pendengar pendengar radio Roja adalah orang-orang yang sembrono dan sembarangan, terlalu lancang, terlalu berani. Kalau masuk syubhat pada dia dia nggak kerasa. Tiba-tiba dia menyimpang. Ini bahayanya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau masuk apa tidak masuk itu wallahu taala alam Allah yang akan menghisap dan menghitungnya. Tetapi yang bisa dilihat dengan kasat mata bahwa orang ini terlalu lancang. Sudah diperingatkan oleh para ulama masih lancang, masih berani. Orang yang seperti ini berbahaya. Bisa terjerumus dia dalam berbagai macam penyimpangan. Hukum memakai parfum minyak wangi, minyak rambut atau handbody yang mengandung alkohol. Ini kembalinya kepada apakah alkohol najis atau tidak najis. Adapun haramnya diminum sepakat para ulama. Bahwa itu haram he, kalau diminum. Sekarang kalau dia menjadi arak gosok he, atau menjadi sesuatu obat di, di luar, bukan obat minum ya. Obat minum juga sama haramnya. Ini Obat gosok di luar, tidak diminum. Maka jelas dia dalam keadaan bukan minum khamr. Sekarang yang kedua, apa dia najis? Ini yang Allah Ta'ala sepertinya ada perbedaan di kalangan para ulama. Bahwasanya sebagian menyatakan bahwa itu najis dari kalimat rizun. Dikatakan semuanya cudi undi nasib, khamar, judi dan undi nasib adalah rijsun. Rijis itu bisa bermakna najis, tidak bisa bermakna buruk, busuk, jelek. Nah, sehingga yang menafsirkan bahwa rijis adalah najis, maka mereka menganggap najis. Sedangkan para ulama yang menyatakan bahwa ini tidak bermakna najis, karena disebutkan bersamanya judi, yang disebutkan bersamanya undi najis, undi nasib. Dan tidak bisa dikatakan najis yang seperti itu. Nah, Wallahu taala alam. Bagi-bagi pertanyaannya. Satu kertas empat pertanyaan. sebab-sebab apa yang menyebabkan seorang futur dari ilmu dan keluar dari manhaj salaf. Ya. Ya. Di antara sebab seorang itu futur ketika dia sudah mulai malas mengkaji ilmu dan sibuk dengan dunia. Ya. Pertama nggak sengaja, aduh anak ada acara, acara ditinggalkan ada acara. Acara yang pertama ngaji, yang kedua, dunia, bisnis. Kan ini sudah satu keanehan. kan dia bisa lebih mementingkan dunianya daripada agamanya. Sekali. Insya Allah besok saya hadir. Besoknya ada sok yang lain lagi. Ada janji sama partner bisnisnya. Yang berikutnya lagi, anu saya panitia, jadi saya harus ngurus anu, ngurus ini, ngurus itu. Kajian berlangsung, dia ngurusin makan. Katanya ngurusin makan. Nggak hadir lagi. Ya. Itu akan turun terus. Ya. Lama-lama ya. dia akan futur. Lama-lama akan merasa iman di hati itu turun dan semangat juga mulai pudar. Ya. Ini bahaya. Ya. Demikian pula orang yang dalam keadaan bergaul dengan ahlul bid'ah juga sama. Sering futur dia. Bingung. Ini kok begini, ini kok begitu, ini kok begini, ini kok begitu. Karena dia Ngambil dari sana, ngambil dari sini, ngambil dari situ. Sampai ujung-ujungnya futur. Alah, pusing saya. Udahlah, nggak ada ngaji-ngajian. Eh, nggak ada Islam-Islam, nggak ada sunah-sunahan. Saya mau mau bisnis, saya mau dagang. Futur eh, akhirnya. Eh, salah siapa? Bukan salah ustadznya yang mentahdir. Oh, ustadz ustadznya mentahdir jadi dia futur. Bukan. Salah dia. Kenapa sok mau mengambil dari sana, ngambil dari sini, ngambil dari sana. Ujung-ujungnya malah bingung sendiri. Stres, futur akhirnya. Enam, ikhwanuddin azakumullah. Alhamdulillah sakit ya. Sudah cukup. Berseorang ahlu sunnah dengan takdir Allah menikah dengan seorang awam berfaham asyari. Kemudian dia menyesal karena telah paham apa ini? Asyari. Bagaimana satu-satunya tidak sebutkan laki atau perempuan? Nah, kalau laki-laki dia pemimpinnya, harusnya wanita yang asyariah ini dididik sampai menjadi ahli sunnah. Ya. Ima dibina, kalau enggak dibina sangar. <laughs> Bukan. Dibina kalau bisa kembali, kalau enggak bisa ganti, kalau beres, beres ya. sesungguhnya. Kalau perempuan. Sekarang sebaliknya, kalau perempuan ahli sunnah ternyata dinikahkan oleh orang tuanya dengan asyariyah, ah, dengan seorang asyari. Nah, ini yang repot. Ini yang repot. Kalau bisa menasihati suaminya sampai kembali pada sunnah, lebih wa Itu yang afdal. Itu yang bagus. Kalau tidak bisa, selama dia masih bisa menjaga ya, agamanya, sunnahnya, akidahnya, lebih wa Kalau tidak bisa, baru alternatif yang terakhir nah untuk meminta lepas dari dia yaitu khulu itu terakhir kalau dia masih bisa menjaga ya, agamanya maka sabar Wallahu taala alam silakan tanya kembali pada yang lain mudah-mudahan bisa dapat lebih jelas dari apa yang saya jelaskan bolehkah belajar bahasa Arab? Dari Yayasan Al-Madinah, Surakarta. Saya anjurkan untuk cari yang lain saja, yang lebih baik. Nah, sudah kita katakan berkali-kali. Kalau dia dalam keadaan ingin selamat benar-benar, ingin selamat, ada jalan tol yang sangat aman, tentram. Nggak sulit. Kenapa harus jalan di tali? Kenapa harus begini-begini? Awas, awas jatuh, awas jatuh. Hati-hati, hati-hati, hati-hati dari kanan. Kok nyusahin diri? He. Iya kan? Gambarnya seperti itu. Kalau dia mau membuat pondok yang bersih, tidak ada paksaan dari depak ataupun dari pedangka. Nggak ada aturan. Swasta penuh. Aman. Sampaikan Quran wa sunnah bima fahimahu salaf. Selesai. Mereka mendapatkan ilmu. Bahasa Arab. Manhaj. Din. Kenapa memaksakan diri harus harus berijazah sampai dia harus terpaksa harus begini, terpaksa harus begini, terpaksa harus begitu, terpaksa, terpaksa, terpaksa, terpaksa, terpaksa, terpaksa. Ngapain? Ada jalan yang luas, aman, kenapa cari jalan yang sulit? Sehingga ada pertanyaan besar bagi saya pribadi. Ada apa dengan mereka? Apa yang dicari? Enam. Apabila pada safar pada hari Jumat, kemudian kita mendapatkan sholat Jumat di masjid dalam perjalanan tersebut. Apakah boleh dijamak Jumat dengan asar? Setahu saya, wallahu alam, tidak pernah terjadi, tidak diriwayatkan sholat Jumat dijamak dengan asar. Sehingga imma kamu sholat duhur dan sholat asar dijamak. Karena musafir tidak wajib Jumat. Atau kamu sholat di masjid tersebut tetapi niatmu duhur. Eh, dua rakaat. Setelah niat duhur baru niat asar. karena Allah ta'ala alam. Yang jelas yang ada adalah rukhsah untuk tidak Jumatan. Dan rukhsah untuk di siamak antara duhur dengan asar dan dikosok. Bagaimana hukum pemilu Indonesia? Apakah kalau sunnah Indonesia ikut mencoblos atau tidak? Karena adanya fatwa Syekh Abdul Muhsin abad yang menurut Hizbiyun menandakan boleh mencoblos karena untuk mencegah mabarat yang lebih besar. Nah, ini contoh praktek sekarang. Sekarang contoh praktek. Fatwa Syekh Abdul Muhsin menurut Hizbiyun. Rawinya Hizbiyun. Berarti kita harus tanya, pertanyaannya kayak apa? Iya kan? Jawabannya seperti apa? Dan pertanyaan seperti apa? Kamu ngomongnya apa nanyanya? Kenapa kita nggak percaya sama mereka? Karena mereka paling ahli untuk membuat pertanyaan supaya jawabannya cocok. Paling ahli. Contoh yang sering terjadi fatwa-fatwa seperti ini digambarkan oleh Syekh. Ya Syekh, kalau kita tidak memilih yang ini, niscaya yang akan berpuasa orang sana Syekh. Saya kan, hah? Digambarkan betapa seremnya kalau nggak ikut. Padahal belum terjadi pemilu. Itu orang-orang yang di atas sana sudah tahu bakalnya ini yang jadi presiden. Kenapa? Karena pemilu hampir sebagian besarnya permainan. Permainan politik yang antum masih TK dalam masalah itu. Saya juga sama. Masih gak ngerti apa-apa. Kenapa? Kok tiba-tiba orang dari jauh-jauh dari sana, dari Amerika datang, bukan ketemu presiden, ketemunya Jokowi. Ada apa? rumit untuk dibahas. Dan kemana ini gambarannya? Kenapa kok tiba-tiba orang sudah tahu semua, ini yang jadi. Dan benar. Tapi orang-orang yang dimaksud pengamat, pengamat politik. Artinya mereka sudah tahu permainannya. Oh, permainannya begini, begini, begini. Oh, ini pasti ini yang jadi. kelas. Sekarang yang bikin aturan demokrasinya mereka. Maka yang bisa membuat berbagai macam trik-triknya juga mereka. Alaihi kata kamu jangan mau dibodoh, jangan mau ditipu oleh mereka. Itu komputer semua, komputer yang bikinnya mereka, virusnya yang bikin mereka. Gimana kira-kira? Oh tapi ada antivirus, antivirusnya yang bikin mereka. Bagaimana? Tapi kan bisa di anu sama Google, Googlenya punya mereka. Gimana terus? Mau apa? Khalas. Itu gambarannya yang salah kepada masyayikh. Sehingga memfatahkan seperti itu. Selalu alasannya, berkali-kali alasannya kalau kita tidak milih akan begini, akan begini. Ini dosa semua. Yang belum tentu terjadi. Maka kita kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya adalah itu adalah perkara bid'ah mudah yang kita nggak ikut-ikutan. Ini jelek, ini lebih jelek, ini agak jelek, ini jelek. Jelek semua. Gimana terus? Mau apa kita pilih? Kalau ada Umar bin Khattab saja, ya, mungkin masih, waduh, ini harus milih kayak ini. Salah satu calonnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mungkin, tapi sekarang siapa? Ini sudah ini mirip semua kurang lebih. Apa bedanya? Barakallahu fikum. Pertanyaan, sikap kita terhadap ustadz yang ditazir sudah paham. Tapi bagaimana sikap kita pada tolabul ilmi yang belajar kepada ustadz yang ditahdir tersebut? Ya, Dinasihati, diperingatkan. Diingatkan dengan ucapan masyair. Kalau masih tetap taksub dengannya, maka Allah mau, Maka samakan dengan gurunya. musibah sakit yang kita terima apakah disebabkan karena dosa-dosa kita? Bisa jadi. Bisa jadi. Bahkan kemungkinan besar. Kalau kita memang banyak dosa. Tetapi kalau sakit yang menimpa misalnya eh, Nabi Ayub, apakah karena dosa-dosa? Ya, tidak. Itu ujian yang Allah berikan kepadanya. Allah membuktikan betapa sabarnya Ayub di hadapan seluruh manusia. Nah, alaihissalam. Tetapi kalau kita kemungkinan besar kena dosa, maka pertama harus bertaubat pada Allah, beristighfar dan kemudian berdoa agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Jadi minta ampun dulu, taubat dulu dan kemudian meminta disembuhkan oleh Allah SWT. taala. Dan disabari penyakitnya karena itu sebagai penghapus dosa-dosamu. Penghapus dosa sehingga jadi nikmat eh, karena dia penghapus. Anak punya toko sembako. Apakah toko sembako terkena zakat? Ini berarti urut tijarah. Urut tijarah ada ikhtilaf kalangan para ulama. Sebagian menyatakan nggak ada zakatnya, sebagian menyatakan ada. Kalaupun dikatakan ada, karena ada hadis ya, yang atau asar seorang sahabat membawa barang dagangannya kemudian ditegur apakah sudah dikeluarkan zakatnya itu pun ya, kata beberapa ulama sekali ketika dia dalam keadaan membelinya atau apa Pulangkan kan sudah selesai ya. enam Karena statusnya duda, bagaimana sikap akhwat tersebut? Apakah harus menolak pinangan ikhwan tersebut? Oh ini panjang ceritanya. Oh, satu lembar penuh. dan terakhir aja ya, karena banyak pertanyaan juga ada ada beberapa pertanyaan. Kalau orang tuanya cocok dengan alasan yang syar'i, hanya karena duda, jangan ditolak. Fadfar bidatid din terlibat jadak. Cari dari sisi agama yang bagus, selamat. Selamat. Jangankan duda, kalaupun sudah punya istri. Iya. Kalau dia soleh, mukmin, taqi, seperti syekh? Bagaimana kira-kira? Masih ditolak. Datang syekh melamar anak perempuanmu. Alim. Ada beberapa pertanyaan yang nggak dijawab. Ima karena saya tidak bisa menjawab. Atau karena berkait dengan fitnah. Bukan fitnah maksud saya. Kalau fitnah saya jawab. Berkait dengan aib seseorang yang ternyata dusta beritanya. Sehingga saya tidak bacakan. Ini naudzubillah min dzalik. Urusan yang kayak gini, urusan yang dipertanggungjawab di atas di sisi Allah SWT dengan berat. Tuduhan pada seseorang dengan perbuatan-perbuatan yang jelek. Nah, sehingga saya bawa pertanyaannya dan saya akan cari sumbernya. Artinya ini harus diluruskan. Kejadiannya sama sekali tidak seperti ini. Ini kadzab dan dusta besar. Nah, barakallahu fikum. جزاكم الله خير سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته